Jadi lengi-lengi walawit tabal hakku nabo lafasa tadi sama watu wal ardu wa man Jadi barang hak oleh anut selera, anut karpe wong akeh sakit. saged. Pokoke barang hak gitu tetap hak senajan tahun itu buatan populer. Kok sekali anut wong akeh niku nggih rusak nanti. Lan niki lengi akan gue meskipun sampai rasa seneng hisap. Biasanya tiang-tiang NO rak buatan seneng hisap wes akhirnya seneng lah kudu ngakoni ku ilmu ojo pepeh uh, nabi itu percayanya ru'yah wes aku rasa seneng hisap lah iku ojo anti ilmu Imam Subki itu orang Syafi'i percaya hisap Imam Ghazali itu percaya hisap memang kalau pendapat jumhur mendahulukan ru'yah mengalahkan apa hisap tapi ulama Syafi'i yang lebih percaya hisap ya banyak kayak Imam Subki Imam Subki malah berpendapat hisap itu koti ya hisap yang akurat tentu ya hisab itu iru ya itu nah alasannya meripat itu so sengkler wong terakhir itu menawa hidup ya dianggap hilal tapi nak hisab kan i mulai Imam Ghazali oleh nyindir gitu ini sindiran Imam Ghazali saiki sampean tak takoi nak ono gerhana bulan kok jam 8 jam 8 bengi misalnya lama gerhana sekian sing gerhana samping kiri kowe iku asar atau durek ngomong mbek santri mucung kok sholat gerhana bulan. Iku berdasar hisab apa ru'yah? Hisab kan. Apa kowe ngene lek ngomongno santrimu? Cung yo ya engko ana gerhana bulan, nak karuane mbok ru'yah gerak nah ya sida nak ora ya ora. Lah tapi piye wae ki muka diomongan ngono iku lho delok kalender ta apa? Tetep wae hisab kan. Mulane dari Imam Ghazali, Bagaimana Anda memungkiri satu ilmu? Sing gerhana kawitane sampai bare wae detail, roh lan bener. Mujarab wis teruji berpuluh-puluh tahun. Kok ngitung dino ora mbok percaya. Wong ngitung bulan sing cilik gerhanane mau wolong menit wae akurat ngawiti sampai akhirnya wae akurat. Mosok ngitung dino keliru. Jadi yang percaya hisap ya banyak. Jangan karena kita tidak bisa hisap Percaya ru'yah gampang, ilmu hisab jelimet. anak ngono berarti annasu ada umajahilu manusa mesti musuhi barang sing ora iso. Waktu gale neng dunia Quran ono ki fakir raisa iso sapa. Gunane sapa iku apa to? Wong diwoco bolak-balik ya maknane keliru. Nek ora ana gunane patune ndekne raiso itu kalau wong sugih di mobil loro, telu. Jare sing wong melarat, Guna apa mobil telu? Nak digo sitok sing loro nganggur. Wis eh, wong sugih ku roh carane logikane, nak di telu rusak sitok ijek ana eh Kowe ora rasane di wong apa? Sugih. Itu gale wong rawayong, sitoke rantek ora rabi telu, kowe ora rasane wong rabi telu <laughs> oh repot, sak selera melarat tuh repot. Dari rabi sitok, ya, sitok rantek kok rabi apa? Telu. Lah tapi jajal lah bos kayak ibu jual telu. Jebule nak telu tuh ya. waduh uang ndek mobil telu nak sing duwe logika logikane. Nak digo sitok rusak aja, ije. Sitok. Nah, tapi nak mau melarat kan duwe telu gunane opo digo sito ya sing loro nganggur. Lah ya ora sambung tuh waktu lu, Jadi hisap meskipun kita ngikuti ru'ya tetap harus nganggap hisap itu ilmu yang luar biasa. Buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar nopo hisab. Mulane jari Imam Ghazali aja geman wong Islam mbok latih mbok jak bodho. Mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan. Ya nak bodho bodho dhewe ae jari Imam Ghazali. Nak bodho dhewe anake ora usah napa aja aja. Mulane kula nang ngertangkai Kanjeng Gus dinan percaya hisab apa ya. Lah aku ada mbok hisab mbek ruya, aku wong alim, ruya ya yoro dalile, hisab ya dalile tak jam ngoten. Berarti jinan yo ya hisab yo ya ruya, yo iya, hisab yo ruya. Wong Royal ra ilmune. Aku ora gedeng salah sitok ya. Ya karena tadi ya, dari Imam Ghazali bagaimana Anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti. Apalagi ilmu itu legal. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sini nanopo wal hisab. Dadi piye wae langit bulan digawe niku supaya kita ngerti nopo itu hitungan. gak kalau terus akan itu, kalau sukun ampun geman kebenaran itu sampai bandingkan kalian wong akeh. Iku kalau tak cerita sidik tentang fatwa fatwane Sofyan Asauri. nih Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum medok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. nih Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sofyan Asori berpendapat tidak usah dikasih karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi nakal kalau nakal berarti anda menolong terjadinya kerusakan di bumi lagi pula api ewong nakal lanjut mati jadi Sofyan Asori api ewong nakal lanjut apa? mati, wong gak gua ngake terus yang satu lama berpendapat ndak dia itu mutor, dia itu darurat wong darurat kudu ditulung Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk kita kok iki oplosan tau ora iki. aku misalnya beda partai iki sak partai ta ora ya, ya ruwet. Uh, eh, apa menan aku fanatik BNU iki NU tau ora ngono sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah tau ora. Lah sesuk nek sing ahli sunah Rasul wah iki ra jigoten rasa tulung mergo ora eh, repot. So. Padahal nulung wong ya sunah apa? Rasul. Ayo ya, ya repot nama atur. Ada sing matre jelas, kelar bayar tau ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Lu jujur maksudnya loh. Nak kelar bayar ya tak tulung nak ora ora ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang nggak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sing tak berpendapat ditulung. Lah era saniki era era era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung Mergo jare hak asasi manusia hidup itu hak asasi nopo manusia. Kados ngoten niku dulu tuh jadi polemik, kalau sekarang koyok wis tabu. Ana wong berobat sekudu diobat ora usah takok. rian zaman ulama rian, ana wong berobat yo tolong ditakoki. Nak kira-kira mari jadi kekuatan dolime rasa obat wae. Penang mati nang wis. Jadi misalnya ono germo loro, cara ulama dhisik, cara dokter kok ada apik mati. Tapi aja disuntik mati lho ya salah paham. Oke oh, kono ngembarno. Ben kita ora terlibat nulung wong do. ki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ra kudu anut selerane wong Oke, Tapi saat ini montelas. telas, ini ku montelas. sekarang lebih gampang, pokoknya gue tulung, ditulung. Dan ini pun pun alam gitu, kalau piyambak buat ngertos. Ki polemik polemik ngotot ini mulai ulama rian sampai saat ini. Faham gitu, terus kalau suwun madhab-madhab sing macam-macam niku nggih di, diuji lah diuji tapi ora usah berlebihan ini ulama Mekah ini ndak malah saat ini luwe elek menen cara media ini toko nasional ini lokal jadi mesti bener nopo nasional oh, jadi sak kiai kiai kiai alim terus misalnya tapi menurut tokoh ini TV TV nih Kue ini semua alim tenan, mau coba setengah wapal, bukhori setengah apal, musa toko populer yang TV jarin lokal, ambek nopo nasional musibah tenan di malah nak bandingane lokal mek napa nasional. masuk artis sing elek ya wae. Tok wong wedok ayu wong desa Gunung Kidul. Ya engkau Engko ana artis nasional sing ngoncong uru intune ta apa iku ya tokoh nopo Nasional. Dieling-eling ya terus kula niku duwe guru, gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gede niku nggawe sekat kiai nasional baik kiai lokal mereka sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu kiai kiai alim lokal karena nggak populer disebut lokal dia sering masuk TV disebut nasional padahal kadang ini nol nopo bes besar nah, tapi ketika polemik terus ukurannya iki nasional iki lokal kalau sering ditangkeli ngoten tapi nak kalau gak boten tersinggung nak kalau pribadi wong hukumnya hukume menungso kok nopo tersinggung tapi nak kiai kiai sepodo terus singgung tenan. Ngomongnya oh, uang. Kini Islam mulai cilik ngaji mulai cilik kalah ambek wong wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong buat nenten buat nenten apa ilmu buat nenten ilmu ni. Ya, sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan ngangge ukuran lokal. Sesuai rangkok ulama Indonesia ambil ulama Mekah tokoh nasional musuh inter nasional wah kalah menang Langgar jopo Indonesia internasional. Masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama nopo. juga ada seminar akal-akalan toh, nah, karena kalau Malaysia ada jadi seminar internasional. Lah nah misal misalnya sebenarnya wakil presiden urip neng RT ini kan rapat RT padahal sing kok wakil nopo presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing raro popo apa Indonesia seminar internasional. Lah ulama itu koyok ngono iku bersamaan. Jadi misalnya ana ulama internasional. lagi orang-orang Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpoh raro popo apa Mulane wonten ulama internasional jadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sihir, kerupuk cuwili bareng digoreng meletok kaget ulama internasional, masya Allah, ada haram, ada sihir. Jadi <laughs> orang Indonesia, oh goblok, kerupuk jadi ada sihir. <laughs> Karena ada mangkel. Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas, mosok kebenaran diukur lokal lebih internal apa lokal. Ayo repot apa ya, berarti. Serasa dijerok-jerok nopo yang ngoten. Ini wau kulon rangno ngaji samiron tahjur mustakbiri nabi nabi samiron tahjurun